Ikhwati Fidin A'azanillahu Iyakum Pada kajian pagi ini kita lanjutkan yang semalam telah kita sampaikan berkenaan dengan ada persaudaraan di dalam Islam di mana Allah perintahkan kita untuk selalu dan terus menjaga nikmat yang agung ini nikmat ukhuwah dengan ukhuwah inilah akan diraih ketenangan, kedamaian, ketenteraman dan kesejahteraan tentunya yang itu adalah semua dibutuhkan dan dimaukan oleh kita manusia dalam hidup ini. Kita masuk pada poin yang ke-8 yaitu qabulul uzur. Kita hendaknya mau menerima uzur atas saudara kita. Jangan sampai kita kaku, saklek, tidak ada maaf istilahnya kepada saudara kita. Menutup untuk memaafkan mereka, jangan. Dalam satu asar disebutkan yaitu ucapan dari Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan la talumu akhaka ala ayyakuna udhur misluhu. Kata beliau radhiyallahu an, janganlah kamu menyakiti saudaramu. Engkau tidak mau memberikan uzur kepadanya atau engkau tidak memaklumi uzurnya. Karena ya fila barakallahu fikum kita manusia tentunya ada kalanya mampu, ada kalanya tidak mampu. Kalau saudara kita sudah menyatakan ketidakmampuan kepada kita, maka kita beri uzur atau mungkin mereka melakukan sesuatu, kita menyaksikan atau melihatnya, ternyata dia melakukan itu ada sesuatu yang keterpaksaan. Ya. Kita pun hendaknya perhatikan. Kalau memang hal itu ya perkara pribadi dan privasi dia kita jaga, jangan sampai kita ungkap, kita ungkit. Adapun dalam hadis sahih yaitu di dalam sahihain Imam Bukhari Muslim dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an beliau menuturkan la ra'aitu rajulan ma'a mar'ati la darabtuhu bis khaira musfahin. Kata Sa'ad ibn Ubadah, dia saking cemburunya atau pencemburu, dia mengatakan andaikan aku melihat seorang bersama istriku pasti akan kutebas dia dengan pedang tanpa ampun. Fabalahu dalika Rasulullah SAW sampailah berita itu pada Rasulullah SAW yang diberitakan oleh para sahabat. Maka beliau pun bertanya, Atak jabuna, min saat, sa'ad apakah kalian heran dengan cemburunya saat itu Naam apakah kalian heran dengan cemburunya saat itu maka kata beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam wallahi ana aghyar minhu demi Allah aku lebih cemburu dari dia Wallahi aghyar minni dan Allah lebih cemburu dariku Wa min ajli ghairiyatillah haramal fawahisha. Karena cemburunya Allah, Allah haramkan perkara-perkara yang keji. Allah nggak suka kalian datangi perkara-perkara yang keji. Allah cemburu, nggak suka Allah kamu bikin itu. Baik ma dhahara minha wa ma batan. Yang tampak ataupun yang tersembunyi. Wala ahadun ahabu ilaila uzur minallah dan tidak ada seorang pun yang lebih sangat Allah cintai baginya ya dibandingkan yang memberikan uzur karena Allah. Wa min ajli dalika ba'atsallahu mubasysyirin wa mundzirin karenanya Allah utus para nabi, para rasul yang memberi peringatan dan kabar gembira. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla sampaikan pula dalam Al-Quran wa in ta'fu aqrabu taqwa. Kalau engkau bersikap pemaaf, memberi uzur, ke lapangan kepada saudaramu, itu lebih mendekatkan dirimu pada ketakwaan. Sehingga kita diperintahkan Allah Azza wa Jal untuk tidak bersikap kaku, egois, atau kita bersikap apa? Menutup diri tidak ada maaf kepada, tidak memberi maaf pada saudara kita. Jangan. Hal ini akan membuat retak, membuat jauh sehingga bisa terjadilah putus persaudaraan. Nah, yafila barakallahu fikum yang berikutnya kesembilan adalah qadha ijul ikhwan wa ashab. Kita hendaknya mampu atau bisa memberi kebutuhan saudara kita. Teman-teman kita. Karena kita manusia diciptakan Allah beda dalam rizki. Disebutkan dalam hadis dari Nabi SAW. Inna Allah qasama bainakum ahlakukum, kama qasama bainakum arzakukum. Sungguh Allah Ta'ala membagi kalian dalam ahlak. Seperti Allah membagi rizki di antara kalian. Ada yang lebih, ada yang pas. Dalam ahlak pun begitu. Ada yang terpuji, ada yang biasa, ada yang tercela ahlaknya. Rizki pun begitu, ada yang lebih berlimpah, ada yang pas-pas hartanya, ada bahkan yang kekurangan. Nah ini semua Allah ciptakan supaya ada perputaran di antara kalian agniya iminkum supaya harta tidak hanya dimiliki dirasakan orang-orang kaya saja tapi bisa juga saudaramu yang miskin menikmatinya sehingga yofila barakallahu fikum yang kaya memiliki, yang miskin ikut menikmati. Kan sama-sama menikmatinya. Nah ini kalau seperti ini, yang miskin tidak iri dengki, yang kaya pun tidak besar hati. Hanya tidak tinggi hati, tidak sombong. Terjadilah kebaikan. Tapi kalau yang kaya tidak peduli kepada yang lemah, ya akibatnya yang lemah terlantar, ini yang bahaya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu kadal fakru ayakunal kufra seringkali kefakiran ini membuat orang kufur nekat mencuri karena lapar nekat membunuh karena ekonomi ngerampok jadinya jangan biarkan saudaramu dolim karena itu diperintahkan Nabi unsur al zoliman au madluma kamu tolong saudaramu yang zalim atau terdolimi kata mereka ya Rasulullah kalau yang didolimi kita maklumi tapi bagaimana ini orang yang dolim maksudnya cegah dia tahjuju an zulmihi kamu cegah dia dari terdolimannya, jangan terus terus biarkan dia ada saudara kita dengar berita kenapa dia mencuri orang punya kita hadiahkan ke dia datang beri Kenapa kamu datang memberi? Aku tidak ingin engkau terjerumus perbuatan yang nggak baik. Sebagai kepedulianku aku beri kamu ini. Sehingga saudara kita yang tadinya mencuri, dia berpikir kenapa aku mesti mencuri? Saudaraku masih perhatian, memberi bantuan. Sehingga dia berhenti dari kedolimannya. Ini yang diharapkan ya ikhwa barakallahu fikum. Ya. Dan subhanallah tidak sebatas ini Allah eh, Rasulullah sampaikan kepada kita dalam hadis berikut ini bagaimana Allah memberikan balasan kepada orang yang mau memberi bantuan memenuhi kebutuhan saudaranya. Nah, disebutkan di dalam hadis berikut ini dari Amr ibn Dinar dari sebagian sahabat Nabi SAW menyebutkan ahabun nas ilallah ta'ala anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mal ila Allah azza wa jalla sururun yudkhiru al muslim beliau bersabda manusia yang paling dicinta Allah taala adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada saudara-saudara yang lain kepada manusia yang lain bisa kita ukur sejauh mana manfaat diri kita di tengah masyarakat sejauh mana manfaat diri kita di tengah-tengah keluarga, sejauh mana posisi dan manfaat diri kita di tengah-tengah teman-teman kita. Apa manfaatnya kita coba? Kata beliau yang paling Allah cintai orang yang paling banyak memberi manfaat. Nah kalau kita tidak mampu memberikan satu pun manfaat pada orang lain minimalnya kita menahan diri tidak menyakiti satu pun orang di antara saudara kita. Jangan sampai menyakiti. Jangan malah dibalik nyakiti iyo, berbuat baik nggak pernah. Nauzubillah min dalik. Jangan sampai. Kemudian afila barakallahu fikum dan amal yang paling dicinta Allah diantaranya adalah sururun yudhiluhu ala muslim. Kesenangan yang kamu masukkan di hati seorang muslim. Kita memberi rasa senang kepada orang itu sudah menjadikan amal yang Allah sangat cinta itu. Mungkin dengan cara kita memberi hadiah. Kata Nabi SAW dikatakan dalam hadis tahadu tahabu. Kamu harus hendaknya ya kalian hendaknya saling memberi hadiah supaya kalian saling mencintai. Nah, Na'yofila ya, barakallahu fikum hadiah itu kadang nggak harus besar nilainya, tapi besar di hati rasanya. Hadiahnya kecil, tapi di hati rasanya besar. Contoh saja ya, orang tua kasih hadiah kepada anak atau guru kepada anak ketika naik kelas, prestasinya bagus, rankingnya bagus. Itu pada diri anak dorongan untuk semangat belajar lagi ada. Walaupun hadiahnya kecil tapi diumumkan, diberitakan, fulan ranking satu, nomor sekian, nilainya sekian akan memotivasi dia bisa jadi seperti itu. Ya. Dan akan menjadi semangat dah kalau orang tua memberi kepada anak akan lebih cinta pada orang tuanya anaknya. Kalau kita kepada tetangga senang tetangga kita pada diri kita karenanya. Nah, ihwa barakallahu fikum, nilai senang yang kita masukkan di hati saudara kita itu sangat disuka Allah Azza wa Jalla. Berarti kebalikannya kalau kita menyakiti saudara kita, yaitu dibenci sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kaum muslimin yang dimuliakan Allah kita selalu diperintah untuk beramal kebaikan. Dan beliau katakan amal yang dicinta Allah di samping memberi atau memasukkan kesenangan di hati seorang muslim au yakshifu anhu kurbatan atau dia menyingkap menghilangkan darinya satu kesulitan. Ayuk ah, anu dinan atau dainan dia membayarkan hutangnya atau membebaskan hutang saudaranya. Subhanallah ikhwah orang ketika dia sudah kesulitan untuk membayar utangnya bahkan dia itu sudah berusaha menghindar karena takut ditagih oleh kita umpamanya kita memberi utang. Kenapa sih Rasulullah SAW itu dalam doanya wa ya min ghalabbatid dain wa qahri rijal Ya Allah ku berlindung padamu dari lilitan hutang dan penindasan manusia. Orang kalau dia itu punya utang itu kayak budak. Tertindas nasibnya seakan ya kayak budak. Mau ketemu orangnya malu belum bisa bayar gitu. Nah, kalau Anda yang memberi utang orang baik, kalau dia menghindar jangan itu pasti takut ditagih. Nah kalau anda takut dia takut ditagi dia menghindar dirimu. Kalau dibiarkan kan makin renggang. Datangi ya akhi atau SMS. Jangan antum menghindar. Saya nggak nagih saya ikhlaskan itu. Akan berubah kira-kira. Jadi senang atau jadi jauh? Masya Allah dibebaskan menjadi senang. Tapi kalau dia sudah tahu menghindar antum panggil orang kejar dia tagih utangnya. Ya dia makin jauh sama kita makin benci. Tidak demikian yang diajarkan oleh ajaran kita. Islam ini ikhbarakallahu fikum. Ajaran Allah Ta'ala. Ya Islam ini mengajarkan kalau memang kita bisa memberikan yang terbaik untuk membebaskan dia punya tanggungan lebih bagus. Termasuk ini amalan sangat dicinta Allah Subhanahu wa taala. Membebaskan hutangnya. Atau mungkin kita ya yang Yaturu anhu ju'an memberi makanan orang-orang lapar. Ya ikhwah barakallahu fikum. Orang yang lapar atau orang yang haus. Ketika dia benar-benar kelaparan atau kehausan. Sedikit air yang kita berikan terasa luar biasa nikmat bagi dia. Begitupun makanannya. Terasa besar nilainya. Sehingga subhanallah dalam bulan Ramadan manfaatkan kita untuk berbagi rizki ya, mendulang barokah dalam Ramadan yang akan datang ini wabarakallahu fikum apalagi kita memberi makan orang yang berpuasa minum orang yang berpuasa ya ini nikmat yang luar biasa kesempatan bagi kita semua kita dapatkan di bulan Ramadan karena apa? Kita memberi makan mereka yang berpuasa dapat pahala sama dengan orang yang berpuasa. Ya, dapat pahala kebesar, apa, besar luar biasa seperti orang yang puasa itu. Tapi jangan sampai antum kasih orang makan buka puasa, antum malah sendiri gak puasa. Alasannya apa? Oh, kan sama pahalanya saya nggak puasa, bisa kasih makan orang puasa. Matematika konyol ini. Ya, kamu dosa malah. Tidak boleh kita seperti itu. Tetap kita berpuasa dan kita dengan memberi makan orang yang berpuasa akan dapat dua kali lipat puasa kita, puasa dia atau sama dengan nilai puasa dia. Nah, ya barakallahu fikum. Lihat semua kebaikan yang dianjurkan Allah dan Rasul SAW ini akan merekatkan persaudaraan. Tapi kalau kita melanggar akan membuat jauh. Sehingga dikatakan Rasul SAW dalam kalimat berikut yang terakhir, wa inna su'al khalqi yufsidul amal kama yufsidul khallul asala. Sungguh jeleknya ahlak akan merusak amal-amal kalian seperti apa? Cuka kalau dimasukkan dalam botol madu, madu satu botol ditetesin cuka, maka akan rusak madunya. Begitupun persaudaraan yang begitu besar nilainya dan mahal luar biasa. Kalau dimasuki orang-orang rendah akhlaknya, rusak persaudaraannya. Uhuwa yang besar nilainya sudah bagus terjaga. Masuk muncul ahlak jelek pada salah satu di antara mereka. Rusak jadinya. Nah itulah ya barakallahu fikum. Kita mesti hati-hati. Tadi disebutkan kita memberi makan orang yang lapar. Bahkan dikatakan oleh beliau wala am amsi ma'a akhin fi hajati ahabbu ilayya min an attaqi fi hadal masjid yakni Masjid Madinah syahran beliau ya menyampaikan kepada kita bahwa ketika aku berjalan bersama saudaraku aku bisa memenuhi hajatnya sampai selesai keperluannya menemaninya itu lebih aku sukai daripada aku itikaf satu bulan di Masjid Nabawi ini. Nayafila barakallahu fikum. Ini anjuran buat kita untuk peduli, perhatian akan kebutuhan saudara kita. Terutama yang tentunya dalam keluarga kita, tetangga kita, begitu. Kita proteskan dulu kurba keluarga dekat kita, kemudian tetangga kita, Na'yafillah barakallahu fikum orang baik itu pasti akan senang rasanya kalau sudah bisa berbuat baik. Dan dia akan sedih ketika ada peluang kebaikan tapi dia tidak bisa memberikan. Nah, contohnya kita lihat fulan ini sangat butuh, tapi saya juga butuh nggak punya apa-apa. Ya, yafillah barakallahu fikum. Ya kita jangan diam sampaikan ya ikhwah, aku lihat fulan ini sudah berapa hari dapurnya tidak pernah masak Kayaknya tidak punya apa-apa, anaknya nangis, kayaknya lapar. Anak tidak punya juga untuk membantu. Ikhwah yang disampaikan kepadanya hendaknya tersentuh hatinya mestinya. Dan kita menunjukkan itu sudah dapat pahala. Menunjukkan orang lain untuk membantu saudaranya itu juga dapat pahala karena kita menunjukkan orang untuk berinfak sebagaimana datang orang-orang yang dari Bani Nah, apa itu yang miskin orangnya. Beliau menganjurkan para sahabat untuk berinfak. Sehingga terjadilah gunungan ya harta. Setumpuk makanan, setumpuk pakaian untuk mereka. Dan ya fila barakallahu fikum. Ini dalam Islam dianjurkan kita. Subhanallah ya barakallahu fikum. Kadang-kadang sifat ini pada kita masih belum ya belum ada atau masih kurang. Ada satu contoh ahlak dari sohab, dari para salaf kita dulu. Ahlak isar. Yang ini dicontohkan oleh orang-orang ansor. Mengutamakan saudaranya. Itu mereka orang-orang muajirin ketika hijrah ke Madinah. Padahal mereka sendiri sangat butuh. Sehingga Allah puji mereka والذين تبوأوا wal imana min qablihim. mereka yang tinggal di Madinah sudah beriman sebelum datang mereka orang-orang Ansar ke negerinya, eh, orang-orang Muhajirin ke negerinya, yuhibbunahum ini orang-orang ansar sangat mencintai orang-orang yang hijrah ke negeri mereka. Bahkan dikatakan Allah Ta'ala, wa yu'siruna ala anfusihim walaka nabim khosasa. Mereka lebih mengutamakan saudara-saudara mereka, padahal mereka sendiri sangat butuh. Dan ada kisah yang menarik buat kita contoh. Ada sepasang suami istri di kalangan salaf ini, orang-orang ansor. Dia mempunyai uang seribu, sepuluh ribu dinar. Rencananya mau dipakai untuk keperluan benahi rumah, perbaiki kondisinya. Tiba-tiba diketuk pintunya. Ada saudaranya datang, mau pinjam uang sepuluh ribu dinar. Dia kasihkan tanpa dibuka. Tadi sudah mau dibuka ikatannya, maka dia kasihkan. Masih utuh ikatannya, kasihkan. Semuanya. Dia menunda keperluannya. Nah saudaranya ini yang ambil sepuluh ribu dinar ini dibawa pulang. Baru sampai di rumah belum dibuka, diketuk pintunya. Ada saudara yang lain datang katanya, Afan ya akhi, saya butuh uang sekian. Oh iya ini sudah, kamu pakai dulu. Dia belum pakai, belum buka. Dipakai dulu. Baru dia bawa ke rumahnya, ada lagi orang datang ketuk. Ternyata yang ngetuk orang yang pertama pegang uang tadi, yang punya uang tadi, ngetuk pintunya. Saudaraku, saya butuh uang begini, begini, begini untuk ini, ini, ini. Tadi dia rela meminjamkan kepada saudaranya. Ya, dia mau pinjam ke orang ini. Ternyata sama yang ketiga tadi dikasihkan. Begitu dikasihkan, loh kok ikatannya, kantongnya saya punya ini. Tapi dia nggak ngomong cuma tanya tuh. Kamu dari mana uang ini? Aku juga baru pinjam dari saudaraku. Tapi kamu butuh, aku lebih baik silakan kamu yang pakai. Panggil dulu, panggil dulu. Siapa yang tadi kamu ambil darinya? Dipanggil saudaranya. Sehingga kumpul tiga orang tadi. Yang pertama ini pemilik yang pegang memang. Terus yang kedua yang pinjam belum pakai dikasihkan ketiga. Ketemu tiga-tiganya. Kata yang punya uang ini. Baik saudaraku. Ini uangku. Ini kantong yang aku ikat. Aku yang kena belum dibuat. Kalian juga belum membukanya. Sudah sekarang begini saja. Saya butuh sekali kamu. Kamu juga butuh. Dah hitung uang ini bagi tiga saja. Tidak ada yang hutang. Subhanallah. Kira-kira senang gak saudaranya? Walaupun gak dapat sepuluh ribu tapi dapat sepertiganya. Senang gak kira-kira? Sudah senang. Ini yang punya juga merelakan. Kira-kira zaman kita mungkin gak dapat orang sebaik ini kira-kira ya. Susahnya cari orang yang baik bukan cari uang, cari orang yang baik begitu. Itu susahnya di situ ya ikhwan. Semoga kita jadi orang yang lebih baik insya Allah. Tapi ya. Ini salah satu sebab isar mendahulukan saudaranya, membantu saudara yang sangat butuh seperti itu. Kemudian ya filah barakallahu fikum yang ke berikutnya 10 adalah khidmatuhum idzahtaju ilaika. Kalian kita hendaknya membantu saudara-saudara kita kalau memang dibutuhkan bantuan kita. Dan membantu itu sifatnya umum, bisa dengan harta, dengan pikiran, dengan tenaga, maka apa yang mampu kita berikan kepada saudara kita dari kebaikan, lakukanlah. Karena memang Allah perintahkan kita dalam prinsip hidup Islam, ta'awanu alal birri wat taqwa. Hendaknya kalian saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Dalam hal-hal yang baik, amalan-amalan baik kalian harus ta'awun. Entah itu membangun masjid, membangun pesantren atau saudara kita membangun rumah untuk tinggal, kita mampu membangun memba, apa, membantu-bantu untuk menjaga keluarganya supaya tidak terlantar, terlunta-lunta nasibnya. Karena apa ya kalau fikum? Ini semua besar nilainya, pahalanya. Disebutkan dalam hadis Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam" bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min qurabid dunya." Siapa yang melepas dari seorang mukmin satu kesulitan dari kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Allah lepaskan dia dari kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi dari kiamat. Kenapa jama? kesulitan-kesulitan banyak yang akan dihadapi dari kiamat? Subhanallah ya ikhwah. Kita dari kiamat itu akan menghadapi kesulitan yang luar biasa. Pertama, kondisi kita bangkit tidak membawa sehelai kain pun di badan, tidak ada sendal sepatu yang kita pakai, dan tidak ada bekal harta sedikit pun yang kita bawa. Ya, harinya panjang satu hari sama dengan 50 ribu tahun. Harus kita menghadapi perhitungan amal hisab, harus menghitung harus menghadapi mizan timbangan amal, harus pula melewati sirat. Panjang waktu dan panjang dan banyak hal yang berat kita harus lalui, terutama melewati sirat ini. Nah kata beliau kalau anda di dunia ini melepas satu kesulitan dari saudaramu. Allah lepaskanmu dari kesulitan-kesulitan nanti di hari kiamat. Dan beliau sampaikan lanjutnya. Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allah alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang memudahkan atau memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan kelak di akhirat Allah akan mudahkan dia. Bahkan kata Nabi SAW, Allah mudahkan dia dunianya, akhiratnya. Orang kalau senang melepas orang dari kesulitan, akan Allah melepas dari kesulitan di akhirat nanti. Nah kalau orang itu senang meringankan, memberi keringanan kepada saudaranya, Allah akan beri kemudahan dia di dunia dan di akhirat. Waman satara muslima satarahu Allah fid dunya wal akhirah siapa orang yang menutup aib-aib saudaranya di dunia, Allah akan tutup aib-aibnya nanti di akhirat. Hati-hati di zaman ini ya ikhwah. Orang gampang bongkar-bongkaran. Membongkar aib saudaranya. Apalagi sudah emosi dia. Tidak terkendali emosinya. Pasti. Ya, rocos omongannya. Dari omongan-omongan yang kotor, kotor, kotor dan jelek. Kenapa emosi? tidak kontrol diri dalam bicara, dalam bersikap, hati-hati. Nah, ya fila barakallahu fikum yang diperintahkan kita tutupi aib saudara kita. Karena ancamannya ikhwah, siapa orang yang membuka aib atau mencari-cari aib saudaranya, Allah akan buka aibnya. Walaupun dia bersembunyi di rumahnya, tetap akan terungkap aibnya. iyadzubillah. Dan ini kalau sudah Allah bongkar seorang aibnya, tidak bisa lagi ditutup. Akan menganga lebar, terbuka lebar, dan akan ditahu banyak orang. Akhirnya ditinggalkan dia karena kejerekannya. Ditinggalkan oleh manusia, waliyahzubillah. Ya, tapi kalau orang yang dia itu baik, menutup saudaranya punya kekurangan, memberi udur, insya Allah Allah akan jaga. Nah, ya barakallahu fikum. Jangan sampai itu menjadi pintu hibah bagi kita. Ya, menceritakan aib saudara kita dan senang menceritakannya jangan. Tabarakallahu fikum dan dikatakan Nabi SAW wallahu fi aunil abdi maka kana al abdu fi auni akhihi dan Allah taala terus-terus akan menolong hamba selama hamba masih mau menolong saudaranya. Ini janji ikhwah yang Istilahnya itu Anda mau menolong saudara, Allah tolong Anda. Seperti itu. Kemudian ya fila barakallahu fikum man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa menempuh perjalanan, dia berjalan tujuannya untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Wa qaumun fi baitin min buyutillah dan tidaklah berkumpul sekelompok orang di rumah dari rumah Allah Azza wa Jalla itu di masjid Yatsluna kitab Allah mereka kumpul dalam rangka untuk membaca kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum dan mereka mempelajarinya sesama mereka mengkajinya illa nazalat alaihimus sakinah pasti turunlah bagi mereka Allah beri ketenangan wa ghasyiyatuhumur rahmah Allah liputi mereka rahmat Allah anugerahkan limpahkan pada mereka rahmatnya. Wahafat humul malaika dan malaikat-malaikat akan terus menaungi mendoakan mereka. fi indah dan Allah menyebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah di sisi Allah. Ingat waman bato bihi amaluhu lam bihi nasabuhu. Siapa orang yang lambat-lambat dalam melakukan amal soleh tidak akan bisa dipercepat dengan nasabnya atau digantikan dengan nasabnya karena dia tidak sholat tapi anaknya nabi atau anak kiai umamanya oh tetap di surga nggak bisa ya ikhwah jangankan anak kiai anak nabi sendiri kalau nggak mau beriman tidak mau beramal soleh rugi seperti Nabi Nuh anaknya bagaimana tidak mau memenuhi unda, apa ajakan ajaran ayahandanya sehingga bersama orang-orang kafir Allah tenggelamkan waliyadzubillah. Baik yang ke-11 ikhwah, ziaratuhum wasu'al an ahwalihim. Untuk menjaga persaudaraan, kalian hanya saling ziarah. Dan kalian bertanya keadaannya kefalu ya akhi bagaimana kabar, bagaimana keluarga, tanyakan kepada mereka karena ini sangat menumbuhkan apa rasa cinta simpati kepada diri kita kalau kita peduli kepada mereka dalam hadis Imam Muslim ada satu kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan anna rajulan jara akhan lahu fi qaryatin ukhra ada seorang laki-laki berjalan ziarah menuju saudaranya di negeri lain, di kota lain atau di kampung lain. Farsadahullah ila annaun. Farsadahullah ala madrajati malakan. Lalu Allah Ta'ala mengutus untuk menemui orang ini. Untuk istilahnya menghadang orang ini di tengah perjalanan. Allah utus seorang malaikat. Falamma'at alaihi ketika telah jumpa dengan orang tersebut ini malaikat bertanya dalam bentuk manusia tentunya. Dikatakan pada orang tersebut, Aina turid. Kemana engkau akan berangkat? Akan berjalan? Akan pergi katanya. Kala orang itu berkata, Uridu akhani fi hadil qarya. Aku ingin ziarah saudaraku di kota ini, di negeri ini atau di kampung ini. Ditanya lagi, Halaka alai min ni'matin. Apakah engkau pergi ini karena engkau ingin dapatkan dari saudaramu itu nikmat? Umpamanya karena saudara antum di cilongo. umpamanya musim durian. Ayo kita ke tempat fulan. Musim durian sekarang. Kesananya berarti mau cari apa? Durian. Oh di sana lagi panen ikan. Tambaknya atau kolamnya. Kita nanti bisa mancing, kita bakar-bakar ikan ke sana tujuannya untuk bisa begitu. Ini namanya ada tujuan, ada mau yang nikmat dirasakannya, ada kenikmatan yang dimaukannya. Tapi kata orang ini ketika ditanya malaikat, apakah engkau inginkan nikmat darinya atau mendapatkan nikmat bersamanya? Dijawab, lah tidak. Ghaira anni ahbabtuhu fila azza wajal. Hanya aku cinta dia karena Allah. Sehingga kata malaikat, fa ini Rasulullah ilaika. Sungguh aku utusan Allah untukmu aku diutus menyampaikan padamu berita bi Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sungguh Allah cinta padamu seperti engkau cinta kepada dia. Nah, yafila barakallahu fikum. Bahkan dikisahkan dalam hadis yang lain dari Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla berfirman, wajabat mahabbati atau haqqat mahabbati lil mutahabina fiyya lil mutabadilina fiyya walil mutazawirina fiyya pasti dapatkan cintaku kata Allah mereka orang yang saling cinta karena Allah pastilah dapat cintaku orang yang saling memberi karena Allah dan pasti dapat cintaku orang yang dia saling apa ziarah kunjung mengunjungi karena aku nilai lebih ya ikhwah bagi mereka yang suka mengunjungi saudaranya terus yang ke-12 adalah ad-difa wadzab anhu kita hendaknya membela saudara kita ya kita punya sikap mau membela saudara kita. Jangan kita malah ikut meruntuhkannya, menjatuhkannya. Ketika saudara kita dicaci, diejek, jadi gunjingan, dihibah, kita bisa dengar, oh ini pulan nggak bener ngomongnya. Stop. Apa nih akhi Ijan kau bicara itu. Saya tahu sendiri fulan ini orangnya baik. Stop. Bela. Jangan malah nimbrung. Oh iya memang orangnya begini. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Akhirnya yang tadi diceritakan dua temanmu sedikit yang dia tahu, tapi karena kamu nambahi malah tadi tambah panjang lebar yang mereka nggak tahu. Oh begitu, terus apa lagi kesalahannya? Oh begini, terus apa lagi? terus apa lagi? Oh banyak sekali jadinya. Jadi kayak akumulasi kumpulan. Jangan. Karena Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Hujurat, Jangan sampai kalian hibah sebagian satu dengan sebagian yang lain. Karena orang kalau sudah asik riba kadang itu terus kejelekan yang nampak. Dan ini akibatnya di mata saudara yang lain yang kita ceritakan aibnya dia, orang itu akan menilai jelek orang yang kita ceritakan itu. Dan ini ya barakallahu fikum jangan kita lakukan. Sebab akan muncul kebencian dari orang tersebut. Benci fulan ini sukanya begini-begini ternyata. Nah ini akibatnya renggang. Karena kejelekan kita sendiri. Tapi kalau kita saling mengingatkan, membela saudara kita, kehormatannya kita jaga, senang. Walaupun manusia itu nggak tahu, Allah tahu ya ikhwa barakallahu fikum. Sehingga disebutkan dalam ayat itu jangan kalian ghibah sebagian satu sebagian lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakulah ma'akhi maitan fakaritumu apakah kau suka makan bangkai saudaramu sudah mati? Tentu kamu nggak suka kata Allah Azza wa Jalla. Satu hari pernah Rasulullah SAW bersama para sahabat berjalan setelah menunaikan melaksanakan had hukuman rajam dari sahabat yang minta dirajam. Sudah diingatkan suruh tobat saja, dia mau dirajam. Dirajam akhirnya selesai, beliau berjalan pulang. Ada sahabat dua orang bercerita di belakang, menghibai yang tadi, menceritakan yang tadi dirajam. Ceritanya begini, begini, begini, begini. Ah, pas lewat itu beliau lihat di bagian bawah jalan yang maksudnya di pinggir jalan jauh di bawah ada bangkai yang membusuk. Kata beliau, beliau berhenti kemudian berkata kepada orang ini, siapa tadi yang bicara di belakang tentang fulan? Ghibah fulan, siapa yang menghibai fulan tadi? Dua orang tadi tertunduk diam. Dia mengatakan kami, ya Rasulullah, turun. Itu bangkai kalian makan. Ya Rasulullah, busuk begitu masa kita makan. Yang kamu katakan tadi perbuatan lebih busuk dari itu. Ini menggambarkan kepada orang ini supaya ayat yang Allah katakan tadi, apakah kau suka pakai bangkai saudara lebih busuk dari itu kau makan? Maksudnya yang tadi kamu ceritakan tentang saudaramu itu seperti itu gambarannya. Tentu kamu nggak suka. Maka kenapa? Digibahi. Tidak perlu diceritakan. Nah itulah iwa barakallahu fikum satu contoh kita untuk berhati-hati dalam perkara ini. Ya. Tambah satu biar ganjilah ya. yang ketiga belas. Yaitu apa ya barakallahu fikum? Satru uyubis sadiq. Wa idharu jamil. Hendaknya kita yang ketiga belas mau menutupi kekurangan-kekurangan saudara kita dan menampakkan kebaikan-kebaikan saudara kita. Ini orang yang baik, dia akan senang menutupi saudaranya punya kekurangan dan akan senang menceritakan kebaikan saudaranya. Tapi kalau orang itu jelek ahlaknya, ya, ujub, sombong sifatnya, Pasti kebalikannya. Dia nggak akan mungkin cerita kebaikan orang. Yang mau cerita adalah aibnya orang. Supaya dia jatuhkan orang itu seakan-akan akan menjadi dirinya naik. Dia berusaha jatuhkan saudaranya supaya dia dianggap lebih baik dari saudaranya. Ingat ikhwah, ini orang yang jelek. Tapi orang yang baik dia akan berusaha menceritakan kebaikan saudaranya dan dia menutup aurat aib saudaranya. Kenapa ya fila barakallahu fikum? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Bukhari dari Anas Ibni Malik, beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi Belum beriman seorang di antara kalian sehingga ia bisa memberikan kepada saudaranya yang dia suka ya seperti untuk dirinya. Dia nggak suka menyakiti saudaranya seperti dia nggak suka sendirinya disakiti. Nah, ya barakallahu fikum, ini penting kita dalam pergaulan. Jangan ada sifat sombong, angkuh, ujub karena ini akan merusak. Merusak uhwa yang ada. Dan beliau sudah ingatkan kita, la tahasadu, jangan kamu saling hasad. Ya, Kemudian wala tanajasu jangan saling tanajus, wala tabahu jangan saling marah, saling benci, wala baru jangan saling membelakangi. Ini dilarang Nabi SAW. Tapi kafilah barakallahu fikum. Masih banyak tapi antum barangkali mau aktivitas kerja dan belajar anak-anak persiapan kita cukupkan dulu sampai di sini wa insyaallah taala lain kesempatan Semoga ada kemudahan bagi kita kembali ziarah kepada antum di sini. Bisa kita saling berbagi tawasobil hak, tawasobil sabar. karena sungguh kami pun seperti antum sama kita sama-sama butuh saling menasehati dan saling diingatkan untuk kebaikan dalam kehidupan ini guna akhirat kita nanti tentunya. Mungkin yang mampu kami sampaikan untuk koreksi kita semuanya. Semoga bermanfaat. Allah berikan pada kita dari manfaat ilmu ini. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik. Wassalallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.